Karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Setelah menyebutkan sifat-sifat bidadari surga. Berikutnya kita masuk pada bab fi dzikri nikahi ahli jannah ووطئهم والتذادهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف وأنه لا يجب غسلا tentang pernikahan penduduk surga dan hubungan mereka dengan istri-istri mereka di surga dan kelezatan-kelezatan yang mereka rasakan di dalam hubungan tersebut dengan kelezatan yang paling sempurna serta mereka dibersihkan dari madi, dari mani dan kecapekan. Mereka dibersihkan dari madi, dari mani dan kecapean. Ya, nggak ada madi, nggak ada mani dan juga nggak pernah capek untuk melakukan hal tersebut. Dan bahwa yang demikian itu tidak mengharuskan mereka mandi sebagaimana di dunia. Subhanallah. Qala wa fi fi hadis Abi Musa al-muttafaqi ala sihhatihi. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang disepakati kesahihannya ada Imam Bukhari dan Imam Muslim Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lil mu'mini fil jannah khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah uluha sittuna milan lahu fiha ahlun yatufu alaihim Sungguhnya seorang mukmin di surga akan mendapatkan sebuah kemah yang terbuat dari intan berlian ya di mana panjangnya atau luasnya 60 mil atau sekitar 100 km persegi. Nah, di dalam kemah tersebut mereka memiliki e, bidadari-bidadari. mereka memiliki bidadari-bidadari dari istri-istri mereka yang suci yang telah disebutkan sifat-sifatnya dan mereka berkeliling menemui keluarganya tersebut. Ya. Bisa difahami insya Allah. Yang dimaksud dengan berkeliling ya bergantian. Datangi yang satu kemudian berikutnya dan seterusnya. Wa hadithu Anas dan juga hadis Anas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'tal mu'minu fil jannah quwwata kadza wa kadza minan nisa." Di mana seorang mukmin di surga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan demikian dan demikian. Ya. Untuk melayani istri-istrinya sekian dari istri-istrinya. Sebutkan tanpa disebutkan di sini angkanya. Namun dalam keterangan yang lainnya Ibnu Qayyim menyebutkan 100 kali kekuatan. Luar biasa. قال رحمه الله وروى الحاكم auza'i fi qawlihi ta'ala inna ashabal jannati al-yawma fi شغل fakihun. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Al-Auza'i tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 55. Sesungguhnya penduduk surga hari ini sesungguhnya penduduk surga di hari ini fi syughulin fakihun. Mereka di dalam kesibukan. Apa kesibukannya? Kesibukannya adalah bersenang-senang. Qal Al-Imam Al-Auza'i menafsirkan syaghalahum iftidadul abkar yang menyibukkan mereka adalah iftidad yaitu memecahkan al abkar kegadisan jadi berbulan madu tiap tiap waktu subhanallah nah, itulah kesibukan mereka bersenang-senang dengan istri-istri mereka subhanallah wa akmalun nasi fi aswanuhum li nafsihi fi daril fi hadhihi dar anil haram dan manusia yang paling sempurna mendapatkan kelezatan dalam hal ini adalah orang yang paling menjaga dirinya dari keharaman di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan kelezatan yang seperti itu, jadi dia harus bersusah payah, dia harus berjihad, dia harus bersungguh-sungguh, ya, bisa menjaga dirinya, ya, dari terjatuh kepada keharaman di dunia ini. Naam. Fakama anna man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah wa man labisal harira fid dunya lam yalbasha fil akhirah wa man akala fi sihafidh dhahabi wal fiddati fid dunya lam ya'kul fiha fil akhirah kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah Hal ini sebagaimana orang yang mengkonsumsi khamar di dunia maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Ya. Yeah. Orang yang mengenakan sutra di dunia maka dia tidak memakainya di akhirat. Orang yang makan dengan memakai piring dari emas dan perak di dunia maka di akhirat kelak dia tidak makan dengan menggunakan piring emas dan perak. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak. Ya, ketika waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidur di atas tikar ya. saking sederhananya padahal beliau utusan Allah mulia makhluk yang paling mulia ya. dari bangsa manusia toyib sampai berbekas tikar itu pada tubuhnya melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Ya. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangkit, "Ma yubkiki ya Umar?" Apa yang membuatmu ya, apa yang apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Ya, mereka ya, tinggal bermewah-mewah. Ya, seperti penguasa timur dan penguasa barat, Kisra dan Romawi. Sedangkan engkau Rasulullah, utusan Allah, dalam keadaan seperti ini. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah engkau ridha wahai Omar bahwa itu semua untuk mereka di sini di dunia, tapi untuk kita nanti di akhirat kelak. Nah, dengan kelezatan yang yang paling sempurna. Jadi ternyata untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan yang luar biasa, untuk mendapatkan istri-istri yang cantik luar biasa, enggak yang enggak pernah ada di dunia sama sekali. Ini di mana seorang harus betul-betul mampu menjaga dirinya jangan sampai terjatuh kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Harus berjuang. Ya, harus berjuang. Ya, kalau di sana berlesat-lesat, ya terus kesibukan mereka begitu, keliling ke istri-istrinya, ke bidadari-bidadari yang cantik jelita. Kalau di dunia nggak bisa kayak gitu. Ya nggak bisa ngomong sama istrinya kamu dariku sementara kemudian nggak dikasih makan ya ngamuk lah istrinya ya harus kerja di dunia ngasih makan ya kerja Baik, nggak bisa seperti itu ada kewajiban apa yang menjadi beban kewajiban baginya harus dikerjakan nggak akan mungkin bisa siapapun dia nggak akan mungkin bisa seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ini karena memang ini hanya ada di akhirat kelak hanya ada di surga yang seperti ini ayib ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah faman istawfa tayyibatihi wa ladzatihi wa adhabaha fi hadhihi ad-dar hurimaha hunak barang siapa yang sudah mendapatkan kebaikan-kebaikannya dan kelezatan-kelezatannya dan dia habiskan di dunia dia habiskan kelezatan-kelezatan dan dia sudah nikmati kelezatan-kelezatan itu di dunia, hurimaha hunak, maka dia diharamkan di sana di akhirat. Ya. Mereka yang berlezat-lezat dengan yang haram, merasa berlezat-lezat dengan yang haram padahal ya, mereka yang berzina dan sebagainya ya, juga disebutkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, hanya awal-awalnya saja mereka merasakan nikmat. Bersamaan dengan itu mereka mendapatkan dosa, dosa besar. Ya. Terus sampai ketika sudah mencandu, ya, di mana mereka ketagihan. Ketagihan dengan perbuatan maksiat tersebut, namun bersamaan dengan itu sudah baal. Ya. Dia sudah tidak bisa lagi merasakan yang namanya kelezatan. Itulah setiap perbuatan maksiat. Ya. Orang yang mabok misalnya, mengkonsumsi khamr. Ya, awalnya saja bisa fly dan sebagainya, tapi ketika sudah nyandu, mereka membutuhkan itu sementara dia sudah tidak mampu lagi merasakan kelezatannya. Waliyadzubillah. Karena itulah memang di dunia. Belum lagi ancaman baginya di akhirat kelak. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang didapat yang ditimbulkan dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dari penyakit-penyakit dan sebagainya. Subhanallah. Lalu milih yang mana kalau begitu? Jelas. Tahan diri, ya. Ambil nanti di akhirat kelak. Kehidupan cuma sementara, singkat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kama na'a subhanahu wa ta'ala ala man azhaba tayyibatihi fid dunya wastamta'a biha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyesalkan orang-orang yang menghabiskan kelezatan-kelezatannya di dunia, kebaikan-kebaikannya di dunia dan dia bernikmat-nikmat berlezat-lezat dengannya dihabiskan. Walihada kana sahabatu wa man tabi'ahum yakhafuna min dalika asyaddal khauf. Oleh sebab itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka betul-betul takut dari terjatuh kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang sangat melihat janji Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa bagi mereka nanti di akhirat, bagi mereka yang mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesuciannya. Nanti di akhirat akan diberikan ya, kenikmatan tersebut dengan berlipat-lipat. Nah. Qala wa man taraka al-ladzata muharramah lillah istaufaha yaumal qiyamati akmala ma takun. Barang siapa yang meninggalkan kelezatan yang diharamkan oleh Allah karenanya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kelezatan-kelezatan tersebut dengan kelezatan yang paling sempurna. Dengan kelezatan yang paling sempurna. Wa man istaufaha huna hurimaha hunak au naqusa kamaluha. Barang siapa yang sudah mendapatkannya di sini, di dunia ini, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan di sana di akhirat kelak. Atau paling tidaknya berkurang kesempurnaannya. Sudah pernah merasakan di sini? Ya. Jelas berkurang dengan apa yang akan dia dapatkan nanti dibanding dengan orang-orang yang menjaga dirinya menjaga kesucian dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam ya, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat takutnya luar biasa. Ya. Subhanallah. Ternyata hadis-hadis, ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi ya tentang kelezatan-kelezatan akhirat, tentang keindahan-keindahan akhirat justru menumbuhkan rasa takut pada mereka. Itulah para sahabat. Rasa takut apa? Rasa takut nggak bisa menikmati itu. Kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di dunia, itulah orang-orang yang beriman. Ya. Jangan kemudian hanya ngiler saja tapi nggak berbuat apa-apa. Gitu. Kalau misalnya membaca seperti ini, keterangan seperti ini yang bikin ngiler betul, tapi jangan cuma ngiler doang. Praktek dong, apa prakteknya? Berbuat dong, apa perbuatannya? Ya tadi. Jaga harga diri, jaga kesucian diri, jangan sampai terjatuh kepada apa yang diharamkan Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Ada perjuangan untuk mendapatkan kelezatan seperti ini. Jangan sekalian yang dimuliakan Allah. Gitu. Subhanallah. Fala yaj'alullahu man أو ضعا معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kelezatan kepada orang-orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat dan ke dalam apa yang diharamkan Allah seperti kelezatan yang akan didapat oleh orang-orang yang meninggalkan syahwatnya karena Allah. Ya. Nah, ini kata kuncinya sebuah kalimat yang indah ya yang bisa kita pegang kalimat singkat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kelezatan kepada orang-orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat seperti kelezatan yang didapat oleh orang yang meninggalkan syahwatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita baca keterangan-keterangan para ulama, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya, itu saling mengingatkan kita. Namanya manusia, kadang kepleset, kadang terjatuh ke dalam kesalahan dan sebagainya dengan bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya, mudah-mudahan kembali pada jalan yang lurus, ya. Jangan sampai lalai dengan kehidupan dunia gemerlap, dunia yang menyilaukan Ya, padahal di sana, di balik dunia, setelah dunia yaitu akhirat. Ya, sesuatu yang besar menantinya kalau dia sanggup ya menjaga menjaga dirinya di dunia ini. Subhanallah. rahimahullah fi dzikri sama'il jannah wa ghina'il huril 'ain wa fihi min at tarb wal ladzah. Tentang sama'id dunia, eh, sama'il jannah sama wa ghina'il huril ain yaitu nyanyian-nyanyian surga dan nyanyian-nyanyian yang didendangkan oleh bidadari-bidadari subhanallah dan juga musik-musik yang didendangkan waladzah dan kelezatan-kelezatan dengan mendengarkan nyanyian mereka ya tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang sudah merasakan kelezatan-kelezatan itu di dunia akan diharamkan di akhirat ya untuk mendapatkannya orang yang sudah sering mendengarkan nyanyian-nyanyian di dunia maka dia tidak akan mendapatkan nyanyian-nyanyian di akhirat seperti ini orang yang senang dengan musik-musikan di dunia dia tidak akan mendapatkannya nanti di akhirat Rasulullah alaihi wasallam atau paling tidaknya berkurang Tayyib. Oleh sebab itu musik itu diharamkan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain ya, aku dilarang dari dua suara kedunguan dan kejahatan ya dua suara yang dungu dan jahat ya apa itu yang pertama adalah an anniyahah histeris atau eh, teriak-teriak ketika datangnya musibah nggak sanggup mengontrol dirinya ya niyahah berteriak-teriak ya, menampar-nampar, ya, menjambak-jambak. Baik, ketika ada musibah. Yang kedua adalah rannatus syaitan. Rannatus syaitan, yang maksud dengan rannatus syaitan adalah musik. Ya, suara-suara setan yang dimaksud adalah musik-musik. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ya akan datang nanti suatu masa di mana manusia ya yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif ada di sana manusia yang menghalalkan zina sutra khamr dan musik jadi kalau Nabi mengatakan menghalalkan berarti hukumnya apa haram zina haram, sutra haram, ya, khamr haram, demikian pula musik, musik pun haram. Ya. Dan ternyata nanti di akhirat orang yang mampu ya, menjaga telinganya dari musik, dari nyanyian-nyanyian itu akan mendapatkan kenikmatan. Ya, kenikmatan di surga. Kalau Allah Ta'ala وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونَ Di hari ketika datangnya hari kiamat, manusia bercerai-berai, terpisah, berpencar-pencar. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka berada di dalam raudhah, ya, kebun. Yuhbarun. Yuhbarun akan ditafsirkan nanti. Ya. An Amir bin bin Yasaf qal sa'altu Yahya bin Abi Katsir an qawlihi ta'ala fahum fi rawdati yuhbarun. Dari Amir bin Yasaf dia berkata, aku pernah bertanya kepada Yahya bin Abi Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fahum fi rawdati yuhbarun. Mereka berada di kebun-kebun. Maaf, mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam kebun yuhbarun. Qal maka Yahya bin Abi Kathir mengatakan al-habrah al-ladzatu was-sama'. Ya, mereka berlezat-lezat untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian. Ya. Itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. nanti di akhirat kelak. Wala yukhalifu hadza qaul Ibnu Abbas yukramun dan pendapat ini tidak berselisih, tidak berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas yukramun. yukbarun artinya yukramun mereka dimuliakan. Wakala Mujahid wa Qatadah yuna'amun. Sementara Mujahid dan Qatadah mengatakan yuhbarun ay yuna'amun, mereka berlezat-lezat, diberikan kelezatan-kelezatan di sana. Faladzatul udhun bis sama' minal habrah wan na'im. Maka kelezatan telinga dengan mendengar, ya. Dengan mendengar nyanyian-nyanyian ya yang indah, subhanallah. Itu orang-orang beriman dan beramal saleh. Maka yang di dunia ya jauhkan kita dari nyanyian-nyanyian dan musik jauhkan telinga-telinga kita dari nyanyian-nyanyian dan musik-musik ya suara HP pun kalau bisa ya suara yang biasa aja atau direkam sendiri assalamualaikum gitu atau misalnya suara anaknya telepon nah, kayak gitu aja atau dering-dering yang normal ya kalau ada eh, dering-dering yang berbau musik dan sebagainya diganti lagi ya kita nggak mau dengarkan yang seperti itu, kita lebih memilih ya nanti untuk kita di akhirat kelak di surga. Taib. Kalau ani bni Umar Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna azwaja ahli jannah la yughannin azwajahun bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Saghir dan Al-Haythami berkata dalam kitab e, Al-Majma' Az-Zawaid wa rawahu At-Tabarani fi As-Saghir wal Awsat wa rijaluhu rijalus sahih hadisnya diriwayatkan At-Tabarani dalam e, Jami' As-Saghir e, dalam Mu'jam ya dalam As-Saghir dan Al-Awsat ada Mu'jam Mu'jam As-Saghir Mu'jam Al-Awsat dan rijalnya para periwayatnya adalah periwayat yang sahih Demikian dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Tayyib di situ tertulis mujtama ya. Film mujtama itu salah. Mestinya Majma'uz Zawaid, karya terkenal dari Al-Haythami adalah Majma'uz Zawaid. <clears throat> Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya istri-istri penduduk surga mereka akan berdendang untuk suami-suami mereka. Jadi para bidadari tersebut akan bernyanyi ya untuk para suami mereka bi ahsani aswatin dengan suara yang paling indah nggak ada yang ngalahin sama sekali dunia nggak ada yang ngalahin ya kalau kemarin disebutkan di antara sifatnya mereka ngelongok saja ya ke dunia ngelongok saja ke, ke dunia maka antara langit dan bumi itu akan dipenuhi dengan harum yang semerbak luar biasa. Itu baru ngelongok doang. Ya. Tayyib. Kemudian ditambah lagi akan bersinar antara langit dan bumi. Itu baru ngelongok bidadarinya. Tayyib. Udah kebayang lagi gimana kalau bersuara. Sungguh indahnya. Nah, masa sami'aha ahadun kot Tidak ada satupun yang pernah mendengar suara yang sangat indah sama sekali. Inna mimma yughanni nabih di antara nyanyiannya, di antara syair yang diucapkan dalam lagunya, nahnu al khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita uh, yang baik, ya, wanita-wanita yang cantik, ya. Azwaju qaumin kiram, kami adalah istri-istri orang-orang yang mulia yang duru nabi qurrati ayun di mana mereka melihat-melihat kami dengan pandangan-pandangan yang sedap gitu. Ini diantara nyanyian. Cuman saya nggak bisa nggak tahu bagaimana cara melafalkannya, bagaimana cara menyanyikannya. Nah ini bait-baitnya seperti ini. Ya, tapi nanti di akhirat ya, didendangkan dengan dendangan yang luar biasa. Ya. Taib. Wa inna mimma yughannina bih di antara yang mereka nyanyikan. Ya nahnul khalidat kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi fala yamutnahu ya di mana kami adalah wanita-wanita yang tidak akan pernah mati nahnul aminat fala yakhafnahu kami adalah wanita-wanita yang menjaga harga diri ya <clears throat> tidak pernah kami adalah wanita-wanita yang aman ya tidak pernah kami merasa takut Ya. Nahnul mukimat fala yat'annahu. Kami adalah orang-orang yang tinggal, wanita-wanita yang tinggal, tidak akan pernah pergi. Itu di antara bait-bait syair atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh bidadari-bidadari tersebut. Bait-bait syairnya ya, tapi tapi dendangannya seperti apa saya nggak tahu. Baik. Walahum sama'un a'la min hada. Dan bagi penduduk syurga ada suara-suara yang lebih tinggi daripada sekedar nyanyian-nyanyian bidadari. Yang lebih indah lagi. Yatmahillu dunahu kullu sama di mana ya yang derajatnya lebih rendah daripada suara ini itu akan hilang semuanya. Hilang, kalah. Ya. Wadzalika hina yasma'una kalam Rabbi jalla jalaluh. Itu dia. Itu ketika mereka mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Hilang semuanya kelezatan suara ya yang diterima oleh telinga. Hilang kan ada bandingannya. Ketika mereka mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khitabahu ya. Dan ketika Allah berbicara kepada mereka, wasalamuhu alaihim dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada mereka subhanallah wa muhadaratahu lahum dan ketika Allah Subhanahu wa taala berceramah di hadapan mereka ya wa yaqra'u alaihim kalamah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ucapannya kepada mereka faida sami'uhu min ka'annahum lam yasma'uhu qabla dhalik ketika mereka mendengarnya seakan-akan mereka tidak seakan-akan mereka belum pernah mendengar suara itu sama sekali wa sayamurru bika ayyuhas sunni ya dan akan uh, kalian dapati ya wahai sunni kalimat sunni sudah digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dulu telah lama nih kalimat ini berarti sudah ada penisbatan sunni ya, nisbah kepada ahlus sunnah. Tayyib. Dan akan kalian dapati wahai sunni minal ahaditsis sihah wal hisan fi dzalik Dari hadis-hadis yang sahih dan hasan tentang hal ini. Ma huwa min ahabbi sama'il laka fid dunya. Di mana tidak ada ya e, sesuatu yang didengar yang lebih engkau cintai di dunia wa aladza li udhunik dan yang paling lezat untuk telingamu wa aqarra li ainik dan paling sedap untuk penglihatanmu enggak pernah kalian dapati di dunia kelezatan-kelezatan di akhirat seperti yang akan didapat di akhirat kelak apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah akan ada di dunia yang seperti ini. Id laisa fil jannah ladzatun a'zam minan nazar ila wajhi rabbi ta'ala. Ya. Di mana tidak ada kelezatan di surga. Nah, kalau tadi dunia, dunia apalagi dunia nggak ada apa-apanya. Di surga saja tidak ada kelezatan yang lebih besar, yang lebih agung minan nazari ila wajhir rabbi ta'ala daripada melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kelezatan yang paling tinggi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ya sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang diserupakan adalah cara melihatnya Kemudian Nabi mengatakan di mana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama tersebut. Nah, seperti itulah kalian melihat Allah tanpa desak-desakan, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajahnya yang mulia. Ya di mana ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Ya, karena Allah berhijab dengan cahaya. Sebagaimana dalam hadis hijabuhun nur. Ya. Hijab yang menutup Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Ya. Ketika Mi'raj pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ditanya apakah beliau langsung bisa melihat Allah yang diucapkan adalah nur, anna ara. Yang kulihat adalah cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Taib. Namun di akhirat kelak, ya. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, sudah nggak ada lagi, ya yang tersisa, ya, maka penduduk surga akan melihat langsung wajah Allah. Allah akan menyingkapkan hijabnya. Taib dan itulah kelezatan yang paling tinggi. Kemudian wasama'in uh, e, wasama'i kalamihi dan tidak ada kelezatan yang lebih sedap bagi telinga daripada mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala fala wala yu'ta ahlul jannah syai'an ahabba ilaihim min dhalik dan tidaklah penduduk surga diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada hal tersebut. Itulah yang paling mereka cintai, yaitu melihat langsung Allah Subhanahu wa taala dan mendengar langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh ini membuat kita merinding. Ya, ini adalah kelezatan yang paling sempurna. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita senantiasa bersemangat untuk menggapai dan meraih apa yang ada di akhirat kelak. Taib. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.